سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ta'riful eh, setelah menjelaskan tentang mujmal beliau menyebutkan ta'riful mubayyan definisi al-mubayyan ini lawan dari al-mujmal kata beliau al-mubayyanu lughatan al-mubayyan itu al-mubayyan lughatan secara bahasa adalah al-mudharu wal muwaddah sesuatu yang ditampakkan dan yang dijelaskan nah Masya Allah Ta'ala wastilahan Adapun secara istilah, secara terminologinya adalah ma yufhamul muradu minhu, yaitu sesuatu yang dipahami apa yang dimaksud darinya. Yani dalil itu ketika disebutkan, ketika kita baca, kita bisa memahami ya apa yang dimaksud dari dalil tersebut. Nah, imma bi aslil wad'i entah itu dari sisi asal peletakannya au ba'da tabyini atau setelah adanya penjelasan Ya, jadi kalau kita baca dalil tersebut, ya dalil yang mubayyan itu, ya kita bisa langsung memahami. Entah itu dari asal peletakannya bisa kita pahami atau setelah adanya tabiin penjelasan. Nah, mithalu ma yufhamul muradu minhu bi aslil wad'i. Contoh dalil yang bisa dipahami maksud yang diinginkan darinya ya, bi aslil wad'i dari sisi asal peletakannya lafzus sama lafzu sama lafat atau kata sama langit nah atau ardun jabalun adlun zulmun sidqun ya. bumi ya. contohkan lafat-lafat yang mubayyan yang bisa langsung dipahami ya dari sisi asal peletakannya dari dari dari, dari kata tersebut kita langsung bisa memahaminya seperti sama langit ya kita paham langit ya ardun bumi jabalun uh, gunung adlun adil zulmun, zalim, sidqun, jujur. Ini kita langsung bisa pahami. Nah, fahadhil kalimatu wa nahuha mafhumatun bi asli wad'i. Kalimat-kalimat ini ya dan yang semisal dengannya itu dipahami dari sisi asal peletakannya. Artinya langsung kita bisa pahami. Ya, kata tersebut memang dari sisi peletakannya atas sama ya, atau terjemahkan langit. Ya, kalau kita baca sama kita langsung paham. Oh iya, langit kita langsung bisa memahaminya dari sisi asal peletakannya. Wala tahtaju ila ghairiha fi bayani maknaha dan tidak membutuhkan dalil lain atau kata lain untuk menjelaskan maknanya. Begitu. Contoh saya bilang begini, buku. Ya. apa yang antum pahami ketika saya katakan buku? Ya buku, kita pahami. Ya. Itu namanya apa? Mubayyan. Kata buku, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya al-kitabu, ya, kitab kita langsung bisa memahaminya tanpa butuh kata lain ya atau redaksi lain untuk memahami kata buku tersebut. Ini namanya apa? Mubayyan. Jadi asal peletakannya langsung bisa dipahami. Nah, wa mithalu ma yufhamul muradu minhu ba'da tabyin. Contoh ya, dalil yang dipahami maksud dari dalil tersebut, arti dari dalil, tersebut setelah penjelasan. Ya. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus salata wa atuz zakata." dan hendaknya kalian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Kata beliau, fa'innal iqamata surat Al-Baqarah ya ayat 43. Nah, fa'innal iqamata wal itaa kullu, kullun minhuma nah mujmalun. Setiap karena sesungguhnya kata iqamah dan ita iqamah itu menunaikan uh, afwan menegakkan salat dan al-ita al-ita menunaikan jadi menunaikan zakat setiap dari dua kata ini mujmal ya, sudah kita jelaskan dahulu tentang makna mujmal nah tidak bisa dipahami kecuali ada kata lain yang menjelaskannya nah walakin walakin nasyari'u atau walakin syari'u bayyanahuma akan tetapi syariat kita menjelaskan keduanya fasara lafzuhuma bayyinan ba'da tabyin maka lafaz keduanya tersebut ya lafat kedua eh, lafat ini ini dua kata ini kata iqamah al-aqimu dan atu ya dari kata al-ita itu langsung bisa kita pahami ya kita pahami maknanya bayinan fasara lafzuhu bayinan ba'da tabyin keduanya kedua kata ini eh, menjadi jelas setelah adanya adanya penjelasan nah masya Allah taala ya baik penjelasan dari mana ya penjelasan dari dalil yang lain ketika dijelaskan tentang wakimu sholat kita nggak paham ya sholat apa yang dimaksud ya bagaimana cara sholatnya ya e, sholat itu bagaimana tata caranya kaifiatnya itu dijelaskan dalam hadits-hadits Nabi Shallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam nah masya Allah taala ya baik itu eh, definisi tentang mujmal dan mubayyan. Nah, sekarang beliau jelaskan bagaimana hukum beramal dengan dalil-dalil yang mujmal. Kata beliau al-amalu bil mujmal tentang hukum beramal tentang dalil yang mujmal. Kata beliau yajibu 'alal mukallafi 'aqdul 'azmi 'alal 'amali bil mujmali mata hasala bayanuhu. Wajib bagi setiap mukallaf untuk uh, aqdul azm berazam bertekad kuat berazam kuat untuk mengamalkan dalil yang mujmal ketika hasola bayanuhu, ketika sudah ada penjelasannya. Nah, kita baca tadi wa wa wa, Hendaknya kalian mendirikan sholat. sholat yang dimaksud di sini sudah kita pahami, ya. Dijelaskan oleh Nabi SAW kaifiatnya seperti sholat lima waktu. Ya. Kita pahami sholat tersebut maka kita wajib apa? mengamalkan perintah tersebut. Nggak boleh kita katakan, oh ini kan mujmal, kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan sholat. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dalam uh, pembahasan ini, ya, kata sholat di situ, ya sudah mubayyan ba'da tabiyin, setelah sudah menjadi jelas setelah adanya penjelasan. Nah, ini penjelasan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, wan Nabi Shallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syari'atihi usuliha wa furu'iha Sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan seluruh syariat syariat Allah, baik itu usulnya atau furuknya. Nah, ini asal usul-usul ya, biasanya mereka sebutkan usul yang dimaksud dengannya adalah perkara-perkara akidah. Nah, wa furuk furuk cabang-cabangnya seperti perkara-perkara fikih yang hukum-hukum fikih itu semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Hatta tarakal ummata ala syariatin bayda'a naqiyatin. Sampai ya Nabi saw telah meninggalkan umat ini ya di atas satu syariat yang putih bersih jernih nah, perhatikan Nabi meninggalkan kepada kita satu syariat ini syariat Islam syariatnya bagaimana baydha'a naqiyah ya, syariat yang sangat putih terang benderang jelas ya, tidak ada yang samar dalam agama kita tidak ada yang samar semua jelas telah jelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lailiha kana hariha malamnya itu sama seperti seperti siangnya. Nah, maksudnya saking terangnya, jelasnya agama Islam ini, ya itu Nabi perumpamakan malam sama seperti siang. Coba bayangkan, Subhanallah. Ya, ini uh, ucapan Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah taala ini adalah dari sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Taraktukum ala ala, ala mithl bayda, lailaha kana hariha, la yazigu anha ba'di illa halikun." Aku telah tinggalkan kepada kalian satu agama syariat yang uh, sangat putih benderang, ya, sangat terang benderang, sangat sangat jelas, ya. Malamnya sama seperti siangnya. Nah, La yazigu anha ba'di illa halikun. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari ajaran agama yang aku tinggalkan ini ya, setelah aku meninggal nanti tidak ada seorang pun yang menyimpang darinya ya kecuali dia pasti akan binasa nah jadi semua amalan dalam Islam itu jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu semua sudah ada tuntunannya ya jadi tugas kita tuh ikut mencontoh bukan bukan bikin-bikin ibadah sendiri ya atau memodifikasi ibadah yang sudah ada bukan tapi itu kewajiban kita mengikuti tinggal mencontoh saja betapa banyak tuntunan dalam Islam ini yang belum kita belum yang belum kita amalkan. Nah, kenapa kita capek-capek bikin ibadah baru yang tidak pernah dituntun oleh Nabi SAW? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Perhatikan. Diperiksa ayatnya dalam surah Al-Maidah ayat 3 hari ini kata Allah hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian ini agama Islam nah watmamtu nikmati dan aku telah menyempurnakan nikmatku untuk kalian wa raditu lakum islam dinan dan aku ridha Islam sebagai agama kalian jadi agama Islam ini sempurna tidak ada yang kurang ya ketika menjelaskan ayat ini kata Imam Malik rahimahullahu taala ya wa malam yakun yauma idin dinan falam yakun uh, falam Wa man lam yakun yauma idzin dinan falam yakunil yauma dinan. Kalau ada sesuatu yang pada hari di zaman Nabi itu bukan bagian agama, maka pada hari ini pun bukan juga bagian agama. Nah, artinya begini. Kalau kita dapatkan pada hari ini ada orang yang mengamalkan satu amalan disandarkan kepada agama Islam, ternyata itu tidak dikerjakan, tidak ada dasarnya, tidak pernah dicontohkan di zaman Nabi SAW, maka amalan tersebut ya bukan bagian dari Islam. Kata Imam Malik rahimahullah taala man ibtada man ibtada bid'atan fil islami man ibtada fil islami bid'atan yara hasanatan faqad faqad za'ama anna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang uh, yang mengamalkan atau mengada-adakan satu bid'ah dalam agama, kemudian dia menyangka dia menganggap bid'ah itu baik, amalan yang bid'ah itu dianggap baik, ya maka sungguh dia telah menyangka ya dia telah menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhianati risalah. Nah, kenapa? Ya, karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan semuanya. Kok ada di zaman sekarang amalan yang nggak dituntun oleh Nabi? Ya, berarti orang ini sama saja dia ya kalau bahas kalau kita pahami bahasanya Imam Malik rahimahullah taala ya sama saja seperti apa ya, orang yang mengamalkan bid'ah pada hari ini ya itu sama artinya dia telah menuduh Rasulullah berkhianat karena ada satu amalan yang Rasulullah nggak sampaikan di zaman beliau, begitu maksudnya. Nah, jadi makanya ya perbuatan bid'ah ini jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu diwanti-wanti dalam agama kita, diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita harusnya bersyukur kalau ada dai, ustadz atau kiai yang yang mengingatkan kita tentang bahaya bid'ah, kita bersyukur kepada mereka. Ya, karena memang begitu agama itu. Kalau sekarang terbalik, kalau kita ingatkan tentang bid'ah, malah kita dituduh, wah ini wahabi ini, wahabi, subhanallah. Nah, masuk si Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ala kulli hal. Ya, melanjutkan ucapan beliau kata beliau, "Walam yatrukil baya, walam yatrukil bayana 'indal hajati ilaiha abadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sebuah penjelasan ya, nah, ketika dibutuhkan selama-lamanya nggak pernah Nabi seperti itu. Nah, artinya apa? Segala sesuatu yang butuhkan penjelasan pasti Nabi jelaskan. Nah, makanya disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 64 uh, 67 Allah berfirman, "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika." Wahai rasul, ini Rasulullah SAW. Wahai rasul, balik sampaikan ma unzila ilaika, apa yang telah diturunkan kepadamu. Nah, demikian pula dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44 Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma ilaihim. Ini sudah kita baca sebelumnya. Nah, Allah berfirman, dan sungguhnya kami telah menurunkan zikra kepadamu wahai Muhammad. Jadi kami telah turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad supaya apa? Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, Masya Allah Ta'ala. Demikian pula dalam surah Al-Maidah ayat 67 tadi telah kita sebutkan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika fa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Kalau engkau tidak melakukan hal itu wahai Rasulullah, ya maka sungguh engkau belum menyampaikan risalahnya. Tapi ya Rasulullah telah menyampaikan risalahnya. Nah, Masya Allah taala. Nah, jadi ayat-ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah semua telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, eh, menunjukkan kepada kita semua perkara agama telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang yang jadi masalah sekarang ini adalah kita mau belajar apa enggak. Itu jadi masalah. Ya. Agama itu sudah jelas. Cuman terkadang ya kita lalai ya. Kita apa namanya tidak belajar sehingga kita nggak tahu tentang agama ya kalau kita belajar ya, ada kita punya kemauan saya mau saya mau mengamalkan agama Islam ini dengan baik berarti saya harus belajar kalau kita ada kemauan di situ insya Allah Allah bukakan pintu-pintu itu insya Allah nah ya yang penting kita punya niat ya kita punya kemauan untuk belajar tentang agama Islam mau sampai kapan kita seperti ini terus ya kita nggak tahu agama, nggak tahu sholat, ya apa namanya nggak tahu perintah-perintah Allah, nggak tahu sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Mau sampai kapan kita seperti itu? Ya. Kita harus belajar. Ya. Tanamkan dalam hati kita, dalam diri kita, saya ingin mengamalkan agama Allah ini. Kalau begitu saya harus belajar, belajar pelan-pelan, belajar dari dasar, belajar akidah, belajar tauhid, ya. Nanti lanjut belajar fikih dan seterusnya. Sedikit demi sedikit. Apalagi kita di zaman sekarang ini alhamdulillah kita hidup di zaman yang uh, serba dimudahkan oleh Allah. Nah, kalau mungkin kita nggak bisa hadir di majelis taklim entah karena rumah kita jauh atau kita tinggal di pedalaman atau mungkin tidak ada ustadz-ustadz atau dai-dai yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah di negeri kita atau di kampung kita, ya kita bisa lihat YouTube umpamanya. Kita searching ceramah-ceramah mereka, melalui YouTube atau sarana-sarana media-media yang lainnya. Nah, yang intinya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus ya punya niat untuk uh, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan niat itu tidak cukup ya. Kalau kita sudah punya niat untuk mengamalkan agama Allah, maka kita harus apa? Kita harus mempelajarinya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Kemudian beliau lanjutkan, rahimahullah Ta'ala. Wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam imma bil qawli au bil fi'li au bil qawli wal fi'li jami'an. Nah, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa jadi dengan ucapan atau bisa jadi dengan perbuatan atau bisa jadi dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. Nah, apa contohnya? Sudah sebutkan. Misalu bayanuhu bil qaul. <coughs> Misalu bayanihi bil qaul. Contoh penjelasan beliau dengan ucapan. Ikhbaruhu an an, an ansibatiz zakati wa maqadiriha. Kabar dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang nisab ya, zakat dan kadar-kadarnya. Nah, kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi ma saqatis sama'u al-'ushur." Pertanian ya atau tumbuh-tumbuhan yang eh, namanya pertanian itu atau sesuatu yang yang tumbuh fi masaqatis sama karena diairi oleh hujan itu zakatnya al-usyur, zakatnya 10 Nah, ini bayanan limujmali qawlihi ta'ala wa atuz zakah. Ini adalah penjelasan ya dari kemujmalan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 wa atuz zakah. Ya, Allah berfirman atuz zakah dan tunaikanlah zakat. Nah, zakatnya bagaimana? Nah, disebutkan tentang zakat pertanian ya. Kalau apa namanya eh, apa yang dia tanam tersebut ya itu diairi oleh hujan bukan dari bukan dia yang mengairi tapi memang dari dari dari hujan maka zakatnya itu adalah 10 10. Nah, ini contoh saja. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya tentang masalah zakat. Nah, wa mithalu bayanuhu wa mithalu bayanihi bil fi'li. Contoh penjelasan beliau dengan perbuatan. Qiyamuhu bi af'alil manasik bi af'alil manasiki amamal ummati bayanan li mujmali qawlihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti contoh penjelasan beliau dengan perbuatan ya, adalah perbuatan-perbuatan beliau melakukan manasik-manasik haji. Manasik haji itu eh, segala perbuatan yang eh, segala perbuatan yang dilakukan atau dikerjakan di uh, ibadah haji ya. Sa'i, tawaf ya, kemudian uh, nanti ada ada wukuf di Arafah, ada mabit di musdalifah kemudian uh, mabit di Mina ya dua atau tiga hari, kemudian melontar jumroh dan seterusnya, mencukur rambut, menyembelih hewan hewan sembelihan dan seterusnya. Itu dilakukan di depan depan di depan umat beliau, depan para sahabatnya. Ini menjelaskan ya kemujmalan firman Allah ya dalam surat surah Al Imran ayat 97. Allah berfirman, "Walillahi ala nasi hijjul baiti." Wajib bagi manusia untuk haji untuk Allah di bait. Al-bait, al-bait itu maksudnya di Ka'bah sembarangan, nggak boleh haji. Tidak boleh haji kecuali hanya di Baitullah saja. Ya. Ada orang hajinya di bawah karang, di gunung bawah karang dia tawaf di sana. Atau ada orang yang tawaf di kuburan umpamanya, nggak boleh. Tawaf itu hanya di Al Bait, yakni di uh, di Ka'bah, nah di Masjidil Haram. Nah, jadi ini mujmal. Wajib bagi manusia untuk haji untuk Allah. Wajib bagi manusia berhaji untuk Allah di Al-Bait, yakni di Masjidil Haram. Nah, ini mujmal. Baik, bagaimana tata cara hajinya? Nah, itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih tentang manasik haji beliau. Nah, jadi beliau menjelaskan dengan perbuatan. Wakadalika sholat, wakadalika sholatul kusufi ala sifatiha. Demikian pula contoh sholat kusuf, ya. sholat kusuf dan sifat-sifatnya. Nah, ya, sholat gerhana. Ya. Hiya fi fil waqi' bayanu li mujmali qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu. Ini ya, hakikatnya ya, penjelasan beliau sallallahu eh, penjelasan ya, tentang kemujmalan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ya, fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu. Kalau kalian melihat bagian darinya ya, yakni kalau kalian lihat kata Nabi Alaihi Wasallam kalau kalian lihat gerhana maka sholatlah kalian. Ini kan mujmal. Sholatnya bagaimana? Nah, dijelaskan oleh Nabi SAW tentang tata cara sholat sholat kusuf. Nah, jadi sholat kusuf itu ya dijelaskan oleh Nabi SAW dengan perbuatan beliau. Ya, menjelaskan sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Nah, dari Imam Muslim, Nabi pernah bersabda, "Fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu." Kalau kalian melihatnya, ya, melihat gerhana tersebut maka hendaknya kalian sholat. Nah, bagaimana tata, tata cara sholatnya? Nah, dijelaskan oleh Nabi SAW dengan perbuatan beliau. Nah, wa mithalu baya wa bil qawli wal fi'li. Contoh penjelasan beliau dengan ucapan sekaligus perbuatan. Ya, tadi kan yang pertama apa? Beliau menjelaskan dengan ucapan. Yang kedua beliau menjelaskan dengan perbuatan. Nah, ini sekaligus dua-duanya, menjelaskan dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. Contohnya apa? Bayanu kaifiyatis sholat ya penjelasan beliau tentang kaifiat salat fa innahu kana bil qauli kama fi haditsil musii kama fi fi haditsil musii fi salatihi ya sebagaimana tentang kaifiat penjelasan tentang kaifiat salat ya itu sesungguhnya itu dijelaskan oleh beliau dengan ucapan beliau dalam hadits al musi fi salatihi jadi ada ada hadis yang masyhur disebut oleh para ulama dengan istilah uh, hadis hadis al-musi fi salatihi. So, hadis tentang orang yang salah dalam salatnya. Nah, itu qala sallallahu ketika Nabi sallallahu bersabda kepada orang tersebut. Jadi ceritanya dulu ada orang di, eh, di zaman Nabi sallallahu datang datang kepada Nabi, Nabi saw tegur dia. Irji fasolli fa innaka lam Kamu kembali sana. Ya, kamu kembali sana, solat lagi karena sungguhnya kamu belum solat, Orang itu ulangi solatnya, Selesai sholat dia datang lagi kepada Nabi SAW Nabi tetap mengulangi hal yang, yang serupa kamu pergi kembali ya ulangi sholatmu karena kau belum sholat sampai tiga kali barulah orang tersebut mengatakan ya Rasulullah saya tidak mampu untuk apa namanya e, melaksanakan sholat dengan benar kecuali seperti ini ajarkan kepada saya maka Nabi SAW, Nabi SAW pun mengajarkan beliau e, mengajarkan orang tersebut tata caranya kata beliau idakum qumta salati fasbiul wudhu Kalau engkau ingin solat, maka hendaknya engkau perbaiki wudukmu, ya. nggak boleh wuduk sembarangan asal-asalan, ya. Sebagaimana kita lihat kaum muslimin sekarang. Cuci tangan, kumur-kumur, ya. nggak cuci muka langsung ambil air ditepuk-tepuk kepalanya tiga kali. Nah, setelah itu dia cuci tangan, tangannya nggak dicuci pun nggak sampai siku, asal asal asal basah saja. Setelah itu dia dia cuci telinganya sedikit, ambil air sedikit, sentuh kepala sedikit tiga kali, dipukul, kemudian dia cuci kaki. Itu pun nggak semua basah, asal-asalan saja. Ini nggak boleh seperti itu. Kata Nabi SAW, kalau kau ingin sholat maka perbaiki wudhumu. Thumma bala, thumma istaqbala al-qiblata. Fakabir. Kemudian engkau menghadap ke arah kiblat. Setelah itu engkau takbir. Nah, jadi ada, ada semua penjelasannya melalui sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bil fi'li aidon dan penjelasan tentang kaifiat salat ini pun juga dijelaskan oleh beliau dengan perbuatan beliau. Ya. Kama fi hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ya. Beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qama al mimbar." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat di atas mimbar, berdiri di atas mimbar. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, beliau berdiri, di atas mimbar fakabbara wa kabbaron nas wa nasu wara'ahu ketika beliau takbir Allahu akbar maka semua manusia di belakang beliau yakni sahabat semua takbir ikut bersama beliau jadi beliau sholat di atas mimbar ya, nah wa huwa al mimbar sedangkan beliau di atas mimbar nah jadi disebutkan setelah itu nanti uh, selesai sholat ya Nabi bersabda, eh, "Summa akbala 'alan nas," kata eh, perawi hadis, kemudian beliau menghadap setelah salat, beliau menghadap ke manusia, menghadap ke jamaahnya, ya. Waqala beliau bersabda, "Inna ma fa'altu hadza litatammu bi wa lita'lamu salati." sesungguhnya aku melakukan perkara seperti ini jadi beliau sholat bergerak ya perhatikan ya hadis itu beliau bergerak naik ke mimbar ya setelah itu turun lagi ya setelah selesai beliau mengatakan sesungguhnya aku melakukan perbuatan ini supaya kalian mencontohi aku dan supaya kalian tahu bagaimana tata cara sholatku. Nah, ini di, di, disebutkan juga oleh beliau Sallallahu dalam hadits yang lainnya, ya, eh, apa namanya tentang sholat. Nah, eh, nah kita sebutkan tadi dalam hadits musi sholat. Masya Allah Taala. Kata beliau SAW, Sallu kamar aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Perhatikan, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi perintahkan kita supaya sholat sebagaimana Nabi sholat. Bagaimana Nabi sholat? Nah, itu dijelaskan dalam hadis-hadis beliau diriwayat oleh para sahabat turun temurun di, di, di, disampaikan uh, sampai kepada tabiin, tabiin, sampai kepada para ulama terus terus sampai hari ini kita pun bisa sholat seperti Nabi SAW sebagaimana kita melihat beliau. Bukan bu, maksudnya bukan kita lihat beliau langsung enggak, maksudnya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maksudnya sholatlah kalian. Ya ini beliau sabdakan di hadapan para sahabatnya karena waktu itu para sahabat melihat Nabi sholat. Maka para sahabat pun meriwayatkan bagaimana tata caranya. Ketika beliau takbir, beliau angkat tangannya, entah itu sejajar pundak atau sejajar telinga, tangannya pun tidak terlalu renggang, tidak perlu terlalu rapat, tapi eh, sedang-sedang. Ya. Kemudian ketika beliau ruku, bagaimana cara rukunya? Ketika beliau sujud, bagaimana cara sujudnya? Apa yang beliau baca? Itu semua dijelaskan, diriwayatkan dalam hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita orang yang belakangan, ketika mendengarkan hadis tersebut, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maksudnya apa? Sholatlah, ke, uh, eh, sholatlah sebagaimana Nabi sholat, ya, sesuai dengan tuntunan beliau yang kita dapatkan dalam kitab-kitab hadis yang dijelaskan oleh para ulama begitu. Nah, jadi bukan nggak boleh kita sholat semau maunya kita. Ya, atau kita lihat nenek moyang kita sholat begitu ya kita ikut juga seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Kita harus belajar ya bagaimana tata cara sholat yang benar. Ada satu uh, buku yang bagus yang ditulis oleh salah satu ulama ahli hadis di zaman kita sekarang yang bernama Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Beliau punya satu kitab bagus ya, untuk pemula ya, untuk baca kitab tersebut judulnya Sifat Salat Nabi itu banyak dijual di Malaysia ada di Indonesia juga ada nah, sifat sholat Nabi ya di situ beliau jelaskan tata cara uh, eh, sholat Nabi Shallallahu Alaihi dari A sampai Z sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah jadi intinya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah semua syariat itu telah disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita adalah mengikutinya. Nah, jadi pembahasan al-mujmal al-mubayyan itu selesai sampai di sini. Ya, pada ucapan beliau SAW, uh, eh, ucapan pengarang rahimahullah taala tentang uh, sabda Nabi SAW, Inna ma fa'altu hadha li ta'tammu bi, li ta'tammu bi, wa li ta'lamu salati. Nah, insya Allah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk bab yang baru yaitu eh, bab al-zahir wal muawwal. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah S.W.T wa kita semua dalam surga Gracias. Pues,